Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab I'tiqad A'immati Ahli Hadis, akidah para imam Ahli Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada bab Tarkul Khusumat wal Mira'i Fid Din. Meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Sekali lagi babnya berjudul Tarkul Khusumat wal Mirafiddin, meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah berkata, "Wa yarawna tarkal khusumati wal mira'i fil Qur'an wa ghairihi." Para imam alil hadis berpendapat disyariatkannya meninggalkan debat kusir dalam masalah Al-Quran dan selainnya yaitu dalam masalah agama secara umum liqaulillah azza wa jalla karena Allah berfirman ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru tidaklah yang mendebat tentang ayat-ayat Allah kecuali adalah orang-orang kafir yakni yujadilu fiha takdiban biha. Maksudnya mendebat Al-Quran dalam rangka untuk mendustakannya. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini banyak dicantumkan oleh ulama-ulama al-sunnah wal jamaah dalam kitab-kitab al-aqidah. Bahkan ini termasuk salah satu prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Suluh ya kita baca beberapa kitab salaf seperti usul sunnah karangan Imam Ahmad demikian pula akidah salaf ashabul hadis kita melewati bab semisal ini dilarang debat kusir dalam urusan agama ya kita baca beberapa poin dari ucapan ulama-ulama al-sunnah wal jamaah yang melarang keras adanya debat kusir. Ini mulai eh zaman para salafus saleh eh baik dari zaman para sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Disebutkan di sini ucapan Imam Barbahari beliau berkata wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma yakrahul munadharah. Dikatakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau melarang debat kusir. Demikian pula Al Hasan Al Basri Beliau dikatakan oleh seorang yang bernama Zakwan Abu Saleh As-Samman, Al-Hasan yanha 'anil khusumat fid din." Hasan Al-Basri mengatakan atau Hasan Basri melarang debat kusi dalam urusan agama dan beliau berkata, "Innama yukhasimu asyaku fi dinihi." Yang suka debat itu adalah orang yang ragu terhadap agamanya. Demikian pula Al-Imam Al-Auza'i berkata al munazaatu wal jidalu fid din muhdatsun debat kusir dalam agama itu adalah bid'ah Imam Az-Zuhri berkata la tunadziru bi kitabillah wala bi kalami Rasulillah la tanzi'u bi kalamin yushbihuhu jangan engkau berdebat ya dengan membawa Al-Qur'an atau jangan mendebatkan ayat Al-Qur'an ataupun hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh dan jangan membuat syubhat. Imam Malik ya dikatakan di sini oleh Ibnu Sa'ad kana rajulan mahiban nabilan laisa fi majlisi syai'un minal mira wa laghat wa la saut. Imam Malik dikatakan oleh seorang ulama yang lain yang bernama Ibnu Sa'ad bahwasanya Imam Malik adalah seorang yang berwibawa, seorang yang sangat amat baik di dalam majlis beliau tidak ada namanya debat kusir. Ya, sekali lagi, ini salah satu mangkobah keutamaan Imam Malik rahimahullah taala bahwasanya tidak ada di dalam majlis beliau atau majlis taklim beliau, kajian beliau, pengajian beliau eh debat kusir, tidak ada sama sekali. Eh dan tidak ada teriakan-teriakan suara kata Ibnu Sa'ad tadi. Kemudian juga disebutkan Imam Ahmad, eh kalau kita ingat dulu pelajaran usul sunnah Beliau mengatakan usul sunnah indana atau masuk bimakana alaihi as-sahabatu wal iktida'u bihim wa tarku bid'ah wa kulu bid'atin dolala wa khusumat wal mira' fid din. Imam Ahmad dalam awal-awal kitab Usul Sunnah mengatakan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah atau prinsip-prinsip akidah yaitu berpegang teguh dengan metode salafus soleh para sahabat dan mengikuti jejak mereka meninggalkan segala bentuk kebitahan dan setiap bid'ah itu sesat kata beliau dan meninggalkan debat kusir dalam agama. Ini banyak sekali ungkapan-ungkapan para ulama salaf dalam melarang debat kusir dalam urusan agama. Ikhwani fillah rahimani wa Di sini ingin kita sedikit sampaikan atau ringkas ya, ringkaskan dari sebuah buku yang berjudul Usulul Jadal wal Munadharah fil kita wa tentang kaidah-kaidah tentang masalah jebak kusir dalam Al-Quran dan Sunnah yang dikarang oleh Dr. Hamad bin Ibrahim al usman pengarang kitab yang sudah pernah kita sampaikan, Syarah Itikad Aimat al Hadis. Ini sangat luar biasa, pembahasannya memang buku ini spesial masalah debat kusir. Ya, bagaimana debat kusir dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ringkasnya, pertama kita katakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu sebetulnya ada dua macam bentuk debat, ya. Debat yang terpuji dan debat yang tercela. Ada nas yang menganjurkan, mensyariatkan untuk debat. Namun di sisi yang lain ada nas yang juga melarang debat. Maka di disinilah ulama mengatakan seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh dan juga dalam kitab ini bahwasanya debat ada dua macam, debat yang terpuji dan debat yang yang tercela. Adapun dalil tentang dianjurkannya berdebat, berdialog. Surat An-Nahl tentang masalah metode dakwah. Allah berfirman, Ojo ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Kata sebagai ulama tafsir, bil hikmah yaitu dengan kita mengajari orang yang jahil kebenaran. Orang yang nggak tahu akidah, tidak tahu ibadah yang benar kita ajari dengan lemah lembut. Ini namanya bil hikmah. Kemudian wal mau'idatil hasanah. Ini bagi yang mereka sudah tahu kebenaran, cuma mungkin lebih mengutamakan nafsu syahwatnya maka kita ingatkan wadakir, peringatkan dengan ayat-ayat ancaman, ya dengan hari-hari tentang ancaman. Ini wal no'idatil hasana. Adapun kalau orang itu tahu kebenaran cuma dia menentang kebenaran, maka wajadilhum billati asa. Debatlah dia dengan cara yang yang baik. Di dalam ayat ini ada anjuran bahkan bisa hukumnya wajib atau hukumnya mustahab untuk berdebat namun billati ahsan. Ada ikatannya, tidak sembarang debat. Nambillati hiya ahsan dengan cara yang baik. Demikian pula di dalam Al-Quran, Allah menceritakan debatnya para nabi. Di antaranya debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud pada waktu itu. Alam tara ilalladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka itu kala Ibrahim rabbi alladhi yuhi wa yumit kala ana uhi wa yumit Qala Ibrahim fa inna Allah yati bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladhi kafar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Tidakkah engkau perhatikan kepada seseorang yaitu yang dimaksudnya Raja Namrud yang dia mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam eh tentang Robnya. Nabi Ibrahim mengatakan Robku dialah yang bisa menghidupkan bisa mematikan. Namrud mendebat, dia mengatakan aku bisa menghidupkan juga bisa mematikan. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, Rabku itu menerbitkan matahari dari arah eh, timur, coba terbitkan dari arah arah barat." Fabuhita tidak bisa menjawab dia. Ini contoh debat yang Allah tampilkan di dalam Al-Qur'an. Allah puji debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Ibrahim alaihissalam ya diceritakan tentang kisah debatnya dengan kaumnya Asabiah yang menganut agama Sabia yang menyembah bintang-bintang, matahari, bulan dan bintang. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan Falamma janna alail lail ra'a kaukaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah datang kemudian muncullah bintang-bintang. Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku. Namun ketika bintang itu tenggelam Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak suka dengan yang yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala ya qala la illam yahdin rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Ketika bulan itu muncul, Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku. Ketika bulan itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan kalau Allah tidak memberikan hakku hidayah, aku termasuk orang yang yang tersesat. Banyak orang yang ya salah paham tentang ayat ini. maka sebagian dai, sebagian ustad terutama di pada ya khutbah Idul Adha, ini banyak membawakan ayat ini untuk menampilkan sosok Ibrahim yang mencari hakikat Tuhan. Naudzubillah min darik. Gimana seorang nabi masih mencari hakikat Tuhannya? Ini suatu yang apa? Yang batil, pelecehan, penistaan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Para ulama tafsir menyampaikan ayat ini maksudnya adalah debatnya Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Bagaimana kalian wahai kaum Sabi'ah menyembah bintang-bintang yang itu akan apa? Tenggelam. Kalau kalian butuh kepada bintang sedangkan dia tenggelam, ngapain kalian butuh kepada yang yang tenggelam? Demikian pula bulan dan matahari. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, "Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala kami narfau darajatin man nasya. Itulah hujah-hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Ini kata Pak ulama tafsir yaitu dalam rangka debat. Ini adalah apa? Debat yang terpuji yang Allah puji, yang Allah tampilkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi intinya ini nas dalil tentang bolehnya disyariatkannya debat. Ya. Namun di sisi yang lain seperti yang dibawakan oleh pengarang kitab tadi tentang ayat-ayat yang di situ ada celaan bagi yang debat. Ya. Yaitu debat kusir yang kita silakan dengan debat debat kusir. Mayujadilu fi ayatillah illa Tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali adalah orang-orang yang kafir. Demikian pula Allah mengatakan wajadalu uh, bil batil liut bil haqqa. Mereka mendebat yang hak untuk apa? Ya, melenyapkan yang hak tersebut. Wajadalu bil batil. Mereka berdebat dengan cara yang batil untuk melenyapkan yang hak. Jadi, ada dua kategori debat. Sekali lagi dalam nas Al-Qur'an ada yang terpuji, ada yang yang terlarang. Eh di sini ingin kita sampaikan debat yang terlarang khususnya itu kepada siapa yang ya kita tidak boleh berdebat. Dan ini yang sangat disayangkan, sangat banyak di zaman sekarang ini meskipun tidak ya face to face istilahnya tidak langsung berhadapan empat mata namun dengan lewat media sosial. Ini yang sangat amat banyak sekali. Ini perlu kita semuanya untuk introspeksi diri. Ya, kita kembali kepada manhaj salaf dalam masalah hal ini. Bahwasanya niat yang baik harus dengan cara yang baik. Ya, terkadang kan niatnya baik, nyampaikan kebenaran. Cuma terkadang modal kita pas-pasan. Ya. Justru dengan debat kusir itu kita lebih banyak mendapatkan maldorat. Inginnya untuk memberikan pencerahan, justru kita yang kena apa? kesesatan. Kita ingin mewarnai, justru kita yang diwarnai. Kita ingin mempengaruhi, namun justru kita yang terpengaruh. Apalagi kita ingat ucapan para salafus soleh. Eh, di antaranya Imam Dahabi rahimahullah mengatakan, Al-qulubu da'ifa wa syubah khatafa. Hati itu lemah. Sedangkan syubhat itu cepat eh, menangkap, menarik hati manusia. Syubhat kerancuan dalam beragama, pemikiran-pemikiran yang yang rancu. Terkadang kita tadi ya ikut grup ini, grup itu, masya Allah, ya tiap hari hidupnya dengan medsos, ya. Terkadang pengecut juga, ya. Terkadang masuk ke grup alil bijak memberikan umpan untuk mereka apa? menghina, ya dakwah asalafia dan sebagainya. Eh, dan ini terjadi. Kemudian tidak mau menghadapi terus menerus. Dia ya ucapkan kalau mau berdebat silakan dengan Ustadz Fulan. Ya. Dia yang memberikan pancingan cuma apa? Ya dilemparkan kepada orang lain. Ini ribon istilahnya orang sekarang. Ya. Ini pengecut juga. Ini banyak terjadi. Naudzubillah min dalik. Yang tidak ikut-ikut ya di ya, kena getahnya. Maka sekali lagi ini yang kita perhatikan di lapangan terutama bagi mereka-mereka yang sudah ya kecanduan medsos ya hidupnya untuk medsos, zikirnya sudah lupa ngajinya ya cuma sekedarnya, cuma kalau medsos ingin menjadi pahlawan medsos. Nauzubillah min dalik. Di sini disebutkan oleh pengarang asnafu malayunador, Golongan orang-orang yang tidak boleh didebat. Ya. Yang pertama al-jahil, orang yang bodoh. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang yang jahil itu apa? Dinasehati. Udu'u ila sabrabika bil hikmah. Maka tidak perlu didebat. Kalau dia debat yang sudah, yang waras ngalah. Ya. Ngapain mendebat orang apa? Orang bodoh. Apa yang mau didebatkan? Ya. Apalagi Allah mengatakan wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu laka kana anhu mas'ulah Jangan engkau mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya diminta jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat waktu kita itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Latus aluna yaumaidin anin naim. Sungguh kalian akan apa? Diminta jawaban atas nikmat yang Allah berikan kepada kepada kalian. Di antara nikmat waktu. Ngapain kita menghabiskan waktu untuk apa? Hal yang tidak bermanfaat. Apalagi mendatangkan modal juga bagi bagi kita. Rasul mengatakan min husni islam itaku malayani. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkannya tidak bermanfaat. Ya, ini juga terjadi di majelis-majelis ya di nongkrongnya sebagian orang debat berjam-jam tidak ada hasilnya. Demikian pula yang ada di media-media masa atau di media elektronik dan seterusnya debat-debat yang tidak ada manfaatnya. Membuang-buang waktu. Nanti akan juga disampaikan ya beberapa dampak negatif atau bahayanya debat kursi yang tidak ada manfaatnya tersebut. Ya, yang pertama, tidak boleh kita mendebat orang yang yang jahil. Kalau dalam bab berikutnya lebih parah lagi dikatakan asafi, orang yang idiot. Eh kata para ulama, idana nataqa falatujibhu Fakhir min jabati asukut. Kata para penyair, apabila ada orang yang bodoh atau yang pandil, yang idiot, ya, yang nggak paham urusan agama misalnya, mendebat Anda, kata seorang penyair, idana takasafi falatujibu. Kalau dia silanya ngoceh, jangan dijawab. Sebaik-baik jawaban, engkau diamkan. Katakan kul mutu matilah dengan apa? Kemurkaanmu sendiri. Ya, seperti tadi kata orang Jawa, sing waras ngalah. Ya, ini jawaban yang enam yang paling tepat untuk mereka. Dikatakan di sini kalau Abu Bakar Al-Hazimi al-mudzakkara al mutanadirin wa dzalika min wadifatil fuqaha. Eh, dialog, debat itu tugasnya para fuqaha, orang-orang yang ber, berilmu. Ya, makanya boleh misalnya antara tolak berilmi eh saling dialog untuk mencari kebenaran. Itu niatnya harus nyari kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Eh, bukan untuk menjaga eh image masing-masing tidak, namun untuk mencari kebenaran. Ini eh salah satu jurang pemisah mana debat yang boleh, mana yang tidak, yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, modalnya harus apa? Harus memadai, sama-sama ber berilmu. Kemudian yang kedua, yaitu al-mubtadi ahli bid'ah. Ini banyak sekali para salaf yang membahas masalah ini dan ini yang merupakan inti pembahasan di dalam kitab-kitab akidah al-sunnah wal jamaah. Dilarang berdebat, yaitu berdebat dengan alil bid'ah. Disampaikan di sini, ya ucapan para ulama, diantaranya al-imam Abu Ismail as-Sabuni yang sudah pernah kita sampaikan di masjid ini. Namun tidak ada masalah kita ulangi karena banyak juga yang tidak hadir pada waktu itu. Imam As-Sabuni rahimahullah berkata, "Wa yubghiduna 'alal bid'ah alladziina ahdatsu fid din ma laysa minhu." Para ulama salaf mereka membenci alil bid'ah yang membuat hal-hal bau dalam urusan agama. Wala yuhibbunahum tidak mencintai mereka wala yashabunahum tidak menemani mereka berteman dengan al bidah. Ini sekali lagi wasiat petua para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan sok ya saya mau mendakwai dia, saya mau mempengaruhi dia, nggak taunya nah ikut-ikutan. Paling tidak kata beliau tadi tidak mencintai mereka sama sekali. Wala yasmauna kalamahum tidak mau mendengarkan ucapan mereka. Tentunya dalam masa urusan agama. Wala yujalisunahum. Tidak berteman eh di majelis mereka. Wala yujadiluna atau wala yujadiluna fiddin tidak mendebat mereka dalam urusan agama wala tidak eh debat kusir dengan mereka wa sauna adanihim ansamai abatilihim salafus saleh dahulu menjaga telinga mereka dari mendengarkan subah-subah kebatilan-kebatilan mereka. Allati idamarat marat bil adzan wakrat fil kulub. Eh, ini lagi ucapan salam. Eh, kalau ucapan orang sekarang beda. Eh, ya, sekarang ini masya Allah. Eh, ya, saya sudah ngaji puluhan tahun Ustadz. Nggak akan mungkin terpengaruh. Naudzubillah min dalik. So, Naudzubillah min dalik. Eh, dahulu salaf mengatakan kebatilan syubhat al bidah kalau sudah lewat telinga itu akan wakarat fil kulub masuk ke dalam ke dalam hati ya darat wajarat ilaiha minal wasawis kalau sudah masuk ke dalam hati akan banyak mencelakai mencederai hati kita dan akan banyak memberikan was-was bisikan-bisikan wal khatat fasidah ya khayalan-khayalan yang yang rusak wa fi anzalallahu azza wa jalla qaulahu dan tentang inilah Allah turunkan firman-Nya wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang dia ya berlebih-lebihan atau terlalu mendalam-dalami ayat-ayat kami dalam artian yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara masalah yang lainnya. Kemudian Dikatakan di sini oleh Abdullah bin Imam Ahmad, Samitu Abi Yakul an Syafi'i. Imam Ahmad pernah bercerita tentang Imam Asy-Syafi'i rahimallah. Wa kataba ila rajulun yas'alu an munadati al-kalam wal julusi ma'ahum. Pernah suatu saat Imam Syafi'i itu ditanya oleh seseorang tentang hukum berdebat dengan alil kalam dan duduk di majlis mereka. Imam Syafi'i mengatakan, "Walladzi kunna nasma'u wa adrakna alaihi man adrakna min salafina min alil ilmi annahum kanu yakrahunal kalam wal khawda ma'al zaikh kata Imam Syafi'i yang kami pernah dengar yang kami pernah belajar dari ulama-ulama salaf dari para ulama salaf mereka semuanya membenci ilmu ilmu kalam dan duduk bersama alil kalam wa innamal amr fit taslim wal intiha eh kita hanya diperintahkan untuk tunduk kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Mudhafar As-Sam'ani berkata, Wa'lam anna kamata tadabbarta sirata sahaba wa man ba'dahu min salafis saleh wajadtahum yanhauna an jidali al bid'ah bi ablaghin nahyi. Ketahuilah bahwasanya jika engkau merenungkan sejarah para sahabat, eh para salafus saleh maka engkau akan mendapati mereka sangat melarang debat kusir dengan alil bid'ah dengan larangan yang sangat amat keras sekali. Ya, namun ini sekali lagi, ya banyak di kita yang sok ya merasa apa ngemintari salafus saleh. Oh itu kan mereka sudah berlalu. Sekarang zaman modern harus apa? Lebih modern, harus apa ada debat-debat tadi. Naudzubillah min dalik ya kita tidak ada apa-apanya dengan as-salaf. Mereka adalah kudwatuna yang Allah perintahkan untuk kita berpegang teguh dengan metode mereka. Kata Imam Al-Barbahari, wa idarat al-istiqam al-haq wa tariqat al-sunnah wal jamaah qablaka fahdal kalam wa ashabal kalam wal jidal wal mira. Kata Imam Al-Barbahari, apabila engkau ingin istiqomah di atas kebenaran di atas jalannya ahli sunnah wal jamaah sebelum dirimu, maka jauhkan dirimu dari ilmu kalam, ilmu filsafat, dan orang-orang yang berpegang dengan ilmu filsafat wal jidal. Dan tinggalkanlah debat kusir. Ini wasiat dari para sekali lagi ulama salaf agar kita bisa istiqomah. Karena debat itu ya sedikit banyak akan apa mencederai melukai hati kita ya sebagian ulama mengatakan kalau kita nggak bisa menjawab, ada dua kemungkinan. Minimal panas hati kita, ya, menyanyiakan waktu kita. Dan yang paling berbahaya kalau sudah masuk syubhat tersebut, ini akan bisa apa? Ya, menyimpangkan kita dari, menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul mengatakan, "Madalla qauman ba'da huda illa utul jadalah." Tidaklah sekelompok orang tersesat kecuali karena sebab dia suka berdebat, eh tadi debat, kusir. Naudzubillah min dalik. Kemudian kata pengarang di sini, wa yasun bina fi hadal maqam anna ta'arraf ala asbabi zajri salaf an munadharatil mubtadi'ah. Eh kita ingin sebutkan di sini apa sebabnya salaf itu melarang kita debat dengan alil alil bidah. Fa ummahatuha tarji ila salasati ma'anin. Namun secara global sebabnya ada tiga saja. Yang pertama, annahu la turja aubatum ilal haq. Karena nama al-bid'ah itu hampir-hampir jarang yang bertobat. Illa man Rahim Allah. Sampai-sampai Rasul mengatakan, Innallaha hajabat tauba angkulin sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menutup ya pintu taubat dari al bid'ah sampai dia apa meninggalkan kebid'ahannya. Ini bukan semuanya, namun secara umum kebanyakan jarang yang bertobat. Ya, ada yang bertobat, ya cuma dibandingkan yang tidak, ini jauh. Ini sekali lagi bukan berarti tidak boleh kita menasihati, boleh, cuma awas jangan debat kusir. Ya, mungkin kita melihat ada saudara kita, teman kita, tetangga kita ya yang berbuat kebid'ahan, tidak mesti kita katakan dia sebagai alil bid'ah. Bisa jadi dia ikut-ikutan ini yang mungkin apa? Bisa menerima nasihat tersebut. Apalagi segera ikut-ikutan. Ya, mungkin kalau kita nasihati dengan baik, insya Allah dia akan bisa menerima al-haq. Namun para para tokohnya, dadengkot dadengkotnya dai-dainya, ini yang ya hampir ya tidak mau apa bertobat. Apalagi kalau ya UUD ya ini berat ya. Kalau dia bertobat nggak punya kedudukan, nggak punya apa fulus lagi. Ini berat untuk menerima apa? Kebenaran. Ya. Iwa inna kathir min al-kitabi. ya ayuhaladina amanu inna katsiran min al-kitabi. Layakuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan alkitab itu makan harta manusia dengan cara cara yang batil. Ya, apalagi sudah muridnya jutaan, ya semuanya ya bersedekah kepadanya. Kalau mau tobat, wah luar biasa ini. Nah, jadi ini diantara sebabnya kenapa kita dilarang debat yang lebih tidak. Karena ngapain kita debat sedangkan dia apa? Ya, ingin agar kedudukannya tetap di mata masyarakat. Bahkan kadang mereka tahu kebenaran. Dan ya, itu banyak juga. Seperti yang kita sampaikan tadi, ahli kitab juga demikian. Mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. ya Arifuna ukama ya Arifuna abenahu. Tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka tahu tentang anak-anak mereka. Tahu kebenaran. Cuma tadi. Ya, ataupun takut kedudukannya, takut dilengsarkan oleh masyarakat tidak punya apa? kedudukan lagi. Naudzubillah min dalik. Eh maka tidak dibolehkan debat dengan mereka karena jarang dari mereka yang mau bertobat kepada kepada al-haq. Naudzubillah min dalik. Di antara dalilnya dikatakan di sini firman Allah, "Fadzakir inna faatid zikra. Berilah peringatan jika peringatan itu apa? Bermanfaat. Nah kalau kita lihat esikonnya tidak memungkinkan karena orang itu berdebat untuk apa? Tadi mempertahankan eksisnya dalam masyarakat atau tadi ya tidak mau akan kembali kepada kebenaran karena UUD. Ini berat ya. Qala alama Abdurrahman Sa'di rahimallah. Syekh Abdurrahman Sa'di pentafsir ayat Al-Qur'an atau dalam kitabnya Taisir Kalim Rahman bila mengatakan tentang ayat tadi Wa mafhumul ayah annahu idalam tanfa zikra bi angkana tazkir yazidu fi syar au yungkis minal khair lam takun ma'muran biha bal yaman anha. Ayat tadi itu di antara pemahamannya jika tidak bermanfaat peringatan itu dengan adanya kejelekan yang lebih banyak lagi lebih besar atau mengurangi kebaikan maka tidak dibolehkan untuk kita tadi berdebat ataupun mengingatkannya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Idza ra'aita syab awwala ma yansa' ma'ali sunnah wal jamaah farjuh." Apabila engkau melihat seorang pemuda dia tumbuh ya di antara ahlu sunnah wal jamaah maka harapkan kebaikannya. Wa idza ra'aitahu ma'asabil bid'ah fayas minhu. Namun jika engkau melihat pemuda itu tumbuh di kalangan ahli bid'ah, maka putus asalah dari memberikan apa? ya, hidayah kepadanya. Fa'ina syab ala awalinusyu'ihi. Karena pemuda itu sesuai dengan awal tumbuhnya. Ikut siapa dia? Ya, ini sekali lagi. Wa man nadhara fi kalamis salaf alladziina istashabu al-khibra wa tajriba alima anna la yatma fi rujul mubtadi'ah an bid'atin bil munadhara. Kata pengarang di sini, barang siapa yang memperhatikan ucapan salaf yang mereka banyak pengalamannya, ya, maka dia akan mengetahui bahwasanya dilarang debat dengan bid'ah karena memang tidak di ya bisa diharapkan rujuknya mereka kepada kebenaran. Famunadaratuhum syughlun la faidata Mendebat mereka itu adalah ya menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kemudian kata Abdul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, kala ulama salaf ma wajadna ahadan minal mutakallimin fi madil azman ila yaumina hada raja ila qawli khasmihi. Kata ulama salaf, kami tidak mendapatkan seorang pun dari ahli kalam, kelompok filsafat di eh waktu-waktu yang lalu sampai pada waktu ya kata beliau tidak ada yang rujuk kepada ucapan as-salaf yang mendebat mereka wala intaqala an madhhabi ila madhhabi munadhiri fadalla annahum ishtaghalu bima tarakahu khairun minal istighal bih. Maka dari sini kesimpulannya mendebat mereka itu mubazir ya, menyanyiakan waktu. Qala Syaukani rahimallah wa annahu la yarji al al haq illa fi andaril ahwal. ya tidak ada orang-orang yang di atas kebatilan yang kembali kepada kebenaran eh kecuali dalam eh sikon-sikon yang sangat amat sedikit sekali. Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya bagaimana dengan debatnya Abdul bin Abbas radhiyallahu Ma kepada Khawarij ya yang sudah pernah kita ceritakan pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada 24 ribu kelompok teroris yang mau ya memberontak. Kemudian diutuslah Abdul Abbas untuk mendebat mereka. Alhamdulillah dengan seizin dari Allah 20 ribu dari mereka bertobat. Tinggal 4 ribu yang tetap memberontak dihabisi oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau ini yang jadikan syubhat dikatakan yang rujuk itu ya insya Allah mereka adalah orang-orang yang ikut-ikutan saja, bukan dengkotnya. Ya, maka dengan didebat oleh para ulama. Di sini juga ada faedah pelajaran yang mendebat adalah para para ulama. Ya, bukan orang-orang yang lama atau orang yang juhala. Ya, Apalagi mereka punya banyak syubhat yang kalau kita debat terkadang apa? Kita yang kena apa? Virus mereka. Dan alhamdulillah negara kita lewat BNPT mengundang para ulama untuk menasihati para ya terpidana terorisme di penjara-penjara. Jangan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafidallah taala. Eh meskipun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pernah bercerita jenggot dan tengkotnya ini nggak mau berdebat memang. Ya, ini adalah apa? Ya, sangat amat susah untuk rujuk kepada kebenaran. Bahkan memutarbalikkan fakta. Ketika Syekh Ali datang ke sana mengajak debat eh, dengan senyuman khas beliau, eh, dengan lapang dadanya beliau, mereka yang tidak mau dengan kasarnya menggebrak-gebrak meja ya. Kemudian di luar diberitakan Syekh Ali yang menggebrak, meja. Padahal mereka yang takut berdebat dengan Syekh Ali bin Hasan. Ini al-bid'ah. Eh, makanya latul jatobatuhum. Ya, eh, jarang mereka yang bertobat. Ya, bukan berarti sekali lagi tidak ada, ada. Cuma jarang sekali. Contoh yang bertobat diantaranya adalah Al-Imam Abu Hasan Ash'ari rahimahullah ta'ala. Beliau dulunya tokoh Mu'tazilah, kelompok liberal lah istilahnya begitu. 40 tahun beliau menjadi dai-nya, ya, eh, pentolannya Mu'tazilah. Kemudian beliau pindah kepada ajaran kullabiyah. Kemudian terakhir fase yang ketiga beliau berpindah kepada ajaran as-salafus saleh. Ada ya, namun sekali lagi ini sangat amat sedikit sekali. Kemudian kenapa salafus saleh melarang mendebat alil bid'ah? Di antara sebabnya man anli syuhratihim untuk tidak mempopulerkan mereka Ya, terkadang ada ahli bidah yang tidak dikenal lama ya sama sekali di dunia kaum muslimin. Kalau di debat apalagi zaman sekarang, dimunculkan di medsos, inilah akan apa? Melariskan namanya. Mungkin akan banyak mempengaruhi orang penasaran mendengarkan ceramah-ceramahnya. Maka antum juga itakillah. Eh, di medsos misalnya ada dai yang misalnya eh, dia al bidah. subahatnya subahatnya Jangan antum lontarkan ke barat meskipun di antara apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ada di antara grup tersebut yang baru masuk dakwah salafiyah. Kemudian dia mendengarkan ceramahnya masuk ke kesesatannya di dalam hatinya. Antum yang akan mendapat apa? Sanksinya di akhir kelak. Rasul mengatakan man jaa ila dolala kana ali wisruha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Hati-hati kalau ya men-share apakala atau ceramah alil bida, meskipun mungkin tujuannya antum ya kepada kebaikan inilah kebatilan cuma terkadang hati-hati namanya syubhat lebih nyantol daripada apa kebenaran maka sekali lagi harus betul-betul selektif ya jangan asal-asalan nge makalah ataupun ceramah atau pengumuman atau kabar apapun ya kecuali di, di sana ada maslahat yang lebih lebih banyak ya dipikir dulu ya jangan asal-asalan qala al imam muslim rahimallah al i'rad anil qalil mutarrah ahra li imatatihi wa ikhmali dzikri qailihi berpaling dari syubhat alil bidah ya itu lebih didahulukan ya agar untuk mematikan syubhat tersebut. Terkadang ada syubhat yang dia atau pecetusnya atau yang mengatakannya tidak masyur di kalangan kaum muslimin. Kalau antum bantah, antum debat, ya namanya akan apa? Muncul di permukaan. Akan laris dia. Maka lebih baik dalam masa ini apa? Didiamkan, mati-mati apa? Sendiri. Ini kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wa ajdar alla yakuna dzalika tanbihan lil juhali alaih. Ya, maka sekali lagi semuanya harus apa? Al ilmu kalau wal amal. Kata Imam Al-Jurri, sukutuka anhum wa hijratuka lima takalamu bi asad alim min munadaratika lahum. Engkau mendiamkan orang-orang seperti al-bidah itu, ya, yang terutama eh, tidak masyhur sebagainya, dan engkau memboikotnya itu lebih menyakitkan mereka daripada engkau apa membantah mereka. Apalagi ada ya di dunia maya sekarang ini ada orang-orang yang dia ingin popularitas, ya. Ingin terkenal kemudian menantang ulama debat. Ya, di antaranya ada seorang yang jahil, ya, mungkin ya bahasa Arab pun wallahu alam. Ya, mau menantang debat dengan Syekh Ali bin Hasan, muridnya Syekh al rahim Allah. Ini adalah orang yang apa? Enggak waras sudah. Jangan antum apa? Sebar-sebarkan orang-orang seperti seperti ini. Diamkan nanti mati sendiri orang-orang seperti seperti ini. Cuma sayang sekarang ini kalau nggak ngeser tuh gatel kadang tangan ini. Ya. Ini semuanya ya. Dulu, dulu Rasul mengatakan Akid bin nawamil bin, bin, nawa, bin bil anamil kata Rasul kalau kalian dikir selesai sholat itu akid bin bil anamil ya dikir dengan apa ujung-ujung jari ini fa innaha mustantiqat yaumil qiyamah karena dia ini akan berbicara kepada Allah, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir tentunya fi tentunya zikir yang syar'i. Ini akan berbicara kata Rasul saya SAW. Maka demikian tadi. Kalau kita ngeser yang nggak benar, ya ini semuanya akan apa? Diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Eh jangan mempromosikan alil bidah kepada meskipun kawan-kawan yang kelihatannya sama-sama rajin mengaji, Cuma namanya hati tidak ada yang bisa apa? Menjamin terus di atas eh keistiqomahan. allah taala as-sabat hatal mamat ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ala dinik. Eh kita berdoa kepada Allah dan kita berusaha ya eh, untuk menyelamatkan hati kita dari syubhat-syubhat tersebut. Demikian pula menyelamatkan saudara-saudara kita dari syubhat-syubhat tersebut. Kalau Ayub As-Saktiani, ulama yang bernama Ayub As-Saktiani berkata, lastu biradi alaihim asad dan sukut. Tidak ada bantahan yang lebih keras yang aku perbuat kepada bid'ah daripada apa? Aku mendiamkan mereka. Ya. Biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Ya, terkadang sikon-sikon perlu untuk kita apa? Lebih baik diam. Ya, tidak ngeladeni seperti tadi yang waras ngalah sudah. Ya. debat apa manfaatnya? Mereka cuma kepingin apa? Popularitas. Mereka cuma ingin apa? menang-menangan. Ngapain kita melayani orang-orang seperti itu? Sedangkan masyarakat yang jahil, yang insya Allah masih banyak menerima dakwah kita lebih banyak daripada mereka yang dia sitrah. Kita garap mereka daripada yang garap yang sudah apa? Yang sudah karatan hatinya. Eh, kalau sudah karatan sudah buang saja. Eh, hanya Allah yang bisa memberikan apa? Hidayah. Yang masih bisa diperbaiki. Eh, itu masih banyak. Itu yang perlu kita apa? Garap. Nggak usah ngurusi yang tadi. Ya, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Kemudian yang ketiga di antara alasan mengapa ya ulama salah melarang debat dengan al bidah al ihtiras min fitnatihim yaitu untuk menyelamatkan diri dari fitnah mereka subuhat subuhat mereka. Ya disampaikan di sini ucapan-ucapan yang sangat indah sekali yang kadang kita mungkin asing mendengarkan ucapan namun inilah sekali lagi yang perlu untuk kita sampaikan untuk kita yakini kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani kurihalil ama an yujalisu alal ahwa wal bid'ah li'alla yahwuhum dilarang orang-orang itu duduk di majlis alil ahwa alil bid'ah agar mereka tidak disesatkan oleh alil bid'ah tersebut fal ami idza khala bidawil bid'ah Kasati idah khala biha asubur. Orang awam kalau duduk bersama alil bid'ah itu ibaratnya seperti seekor kambing ada di tengah kerumunan serigala. Bisa selamat? Hah? Serigala patung mungkin atau serigala boneka. Namun kalau nah maka sekali lagi inilah perumpamannya alil bidah. Mereka seperti kata Imam Barbahari seperti kal akrab, kala jengking. Kadang apa? ya pura-pura baik dengan kita menyembunyikan kepalanya namun ya ekornya siap untuk apa menyengat kalau ada kesempatan disengat makanya ahli bidah ini sangat amat berbahaya Imam Al-Azabi mengatakan al kulubud da'ifa wa syubah khattafa hati itu lemah sedangkan syubhat itu cepat menangkap menarik hati manusia Kalau Sufyan As-Sauri Sufyan As-Sauri berkata ma min dolalatin illa alaiha tidak ada suatu kesesatan kecuali ada hiasan di atasnya. Ya, untuk memperindah, mempercantik kesesatan tersebut. Ini yang membuat manusia apa? Terkadang ya, tertarik, wah, membela Islam, wah, jihad, berjuang. Namun di dalamnya penuh dengan racun, dengan kesesatan. Terkadang eh, seperti dukun. Kata Rasulullah SAW, satu kejujuran dihiasi oleh apa? Seratus kedustaan dihiasi oleh satu kebenaran. Ya, makanya ada ya maklarnya dukun mengatakan, "Oh, itu datang ke dukun sembuh. Oh, ini datang baik nasibnya dan seterusnya." Mungkin ada. Cuma apa? 100 yang dusta, yang nggak benar, dia apa? Sembunyikan. Yang di permukaan yang tadi yang sukses-sukses katanya seperti itu. Inilah sekali lagi alil bidah seperti itu. Setiap alil bidah pasti ada setetes ya atau setitik cahaya ya kebaikan kebenarannya. Syiah misalnya, apa? Propaganda mereka, iklannya mereka, cinta ahlul bait. Satu, propaganda kebaikannya. Siapa yang gak cinta ahlul bait? Kita semua cinta ahlul bait. Cuma dibalik ya propaganda tersebut ribuan kekufuran mereka, ya kejahatan mereka. Sebagaimana yang ada sekarang ini di di suria bagaimana Syiah Rafidah Iran, Syiah Nuseria Syria bersengongkol dengan Rusia komunis untuk membantai kaum muslimin di Suriah khususnya di Aleppo. Semoga Allah menolong kaum muslimin di Aleppo dan Suriah dan semoga Allah menghancurkan orang-orang kafir Syiah Rafida Syiah Nusairia dan Rusia komunis tersebut. Ini sekali lagi itu ada tetes titik yang mereka jadikan sebagai propaganda untuk menarik hati manusia. Orang yang jahil khususnya akan mudah ya tertangkap oleh jebakan-jebakan mereka tersebut. Kemudian disampaikan di sini ucapan Imam Malik rahimahullah taala Sami itu Malikan yakul ida ja'ahu ahadum al ahwa kata Ibnu Wahab aku mendengar Imam Malik kalau dia didatangi oleh al bid'ah kelompok yang sesat misalnya beliau Imam Malik mengatakan amma ana fa'ala bayinatin min aku sudah yakin dengan agamaku dengan akidahku dengan keyakinanku. Amma anta fasyakun, adapun engkau masih ragu tentang agamamu. Fadab ila syakin mislika fakhasimu. Datangi orang yang sama denganmu, debat dia. Ya, makanya tadi dikatakan Imam Malik itu di majelisnya anti debat kusir. Suma qara'a. Kemudian Imam Malik membacakan ayat Kul hadi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa maitabani. Katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu aku dan para pengikutku wa subhanallah masuci Allah wa ma ana minal musyrikin dan aku tidak termasuk orang-orang al musyrikin. Kemudian Ibnu Battah berkata, fa Allah ma'asal muslimin la yahmilan adan minkum husnudhanni binafsihi wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhabi al mukhatara bidini fi mujalasati ba'di alil ahwa." Ini nasihat yang sangat amat eh, indah sekali dari seorang ulama yang bernama Ibnu Battah khususnya tadi bagi ya orang-orang yang ingin menjadi pahlawan kesiangan di medsos misalnya. Kata beliau, Allah Allah bertakwalah kepada Allah wahai masal muslimin. Jangan engkau terlalu lugu atau terlalu husnudan terhadap dirimu ya akan keilmuanmu untuk engkau mendebat alil alil bidah ya kemudian dia mengatakan udah khilulina dirahu aku ingin menemui al bidah aku ingin mendebatnya. Auli astakhrijana min Aku ingin mencabut ya subah eh, subah ahli bid'ah tersebut. Wa innahum asyaddu fitnatan min dajjal. Kata Ibnu Battah bahwasanya ahli bid'ah itu fitnanya lebih dahsyat daripada dajjal. Ya, seperti yang kita katakan, dajjal yang akan keluar akhir zaman itu luar biasa syubhatnya. Kata Rasulullah SAW, "Man sami adukum bid dajjal falyan anhu." Barang siapa yang mendengarkan ya keluarnya dajjal hendaklah dia menjauh dari dajjal tersebut ya kemudian kata Rasulullah karena ada seseorang yang akan apa ikut kepada subah dajjal tersebut bagaimana dajjal itu bisa apa membunuh apa ah, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan seizin dari Allah ujian dari Allah Subhanahu wa taala apakah manusia beriman kepada Dajjal atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa fitnahnya. Kata Inbatah, Fitnahnya alil bid'ah, kelompok sesat, pemikiran sesat itu lebih bahaya daripada dajjal. Di antara sebab yang sudah pernah kita sampaikan, kalau dajjal ada tandanya. Apa tandanya? Kafara tulisan kafa dan roh kafir atau kafara di antara dua matanya. Semua orang muslim bisa melihatnya, baik yang buta huruf atau yang tidak bisa melihatnya. Kalau al bidah ada tulisannya, Syiah kita ada tulisannya, eh, teroris ada tulisannya, ada. Ya. Kemudian Dajjal itu muncul sekali seumur dunia ini pada akhir zaman nanti. Ahli bidah di mana-mana dan ya mulai sejak dahulu kala ya, ribuan bahkan jutaan jumlahnya. Dajjal tidak bisa masuk kota Makkah Madinah. Kata Rasulullah SAW, ada malaikat yang menghalangi Dajjal masuk kota Makkah Madinah. Ahli bidah ada juga yang bertelur di sana. Ya, naudzubillah min dzalik. Syiah juga ada di sana. Ya. Ini sekali lagi bahayanya alil bid'ah kata Ibnu Battah. Maka jangan sok, jangan mengatakan saya sudah rajin mengaji, saya sudah eh, puluhan tahun belajar akidah salafiyah. Ya, jangan sok syubhat khattafah cepat menangkap manusia. Kemudian kata Ibnu Battah, wa kalam asaq minal jarab wa ahraq lil qulub minal lahab. Ucapan al bid'ah itu lebih lengket daripada kusta dan lebih ya, membakar daripada bara api. Walakar ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fajalasuhum ala sabil inkawarat alaihim famazalat bihim al mubasatu wa khafiyal makru wa daqiqul kufri hatta sabbu ilaihim. Kata Ibn Batta, sungguh aku telah melihat sekelompok orang dulunya mencaci maki, dulunya melaknat alil bidah, namun ketika sudah mulai ngincipi ya majelisnya mereka, syubhat mereka, awalnya tujuannya mengingkari, ya, membantah, mendebat. Namun akhirnya apa? Ikut arus mereka. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu salama wal afiyah. Maka sekali lagi kembali kepada nasihat as-salafus saleh agar kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Aku luka lihada. wa akhir da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com dot com.